Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Manduma Usul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil kemarin adalah bahwasanya apa? Termasuk kaidah yang sangat besar al ashl fil amr lil faur. Hukum asal perintah itu langsung dikerjakan Gak boleh ditunda-tunda, itu hukum asalnya. Jadi kalau perintah sholat ya sholat langsung, jangan ditunda-tunda. Perintah puasa ya saat itu puasa juga puasa Ramadan, jangan ditunda-tunda. Karena penundaan amalan berakibat apa? Berakibat akar akan bertumpuknya amalan tersebut sehingga orang malas untuk mengerjakannya. Oleh karena itu para ulama sampai menyarankan kalau punya hutang puasa, setelah selesai puasa Ramadan segera diganti. Karena penundaan-penundaan itu nanti berakibat apa? Akhirnya malas untuk menggantikannya. Yang berujung ujung-ujungnya tidak menggantikan. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat halaman 124 perhatikan baik-baik bagian bawah itu. Qaluhu illa idza nadbu awal kurhu ulim. Kecuali kalau perintah tersebut untuk perintah yang sifatnya sunnah atau larangan tersebut larangan yang sifatnya makruh diketahui. Kalau diketahui berarti lain lagi. Wa illah hukum asalnya nah barakallahu fikum yang namanya perintah itu menunjukkan wajib untuk dikerjakan alal faur atau apa itu faur langsung tanpa ditunda-tunda. Ewa. Yang namanya larangan juga sama. Larangan nah hukum asalnya apa? Harus ditinggalkan alal faur secara langsung tanpa ditunda-tunda. Kita lihat kecuali kalau itu sunnah atau makruh diketahui. Faqaluhu idzan nadbu aidun ilal amr ya kan? Apabila itu perkara sunnah itu kembali kepada amr kepada perintah. Wa awil kurh aidun ilal nahi atau kurh itu makruh kembali kepada nahi itu larangan. Wa hadzal istisna ala sabil tamtsil. Perhatikan baik-baik ini pengecualian ini nah, barakallahu fikum berdasarkan apa? Nah, atau di atas sisi tamsil, berikan contoh saja. Paham ya? Memberikan contoh bahwasanya kalau perintah tersebut ternyata larinya ke kepada sunnah berarti sunnah hukumnya. Kalau larangan tersebut larinya kepada perkara makruh berarti hukumnya apa? Makruh seperti itu. Wa illa faqad yadullu al-amr ala ibahah. Jika tidak demikian, maka terkadang perintah itu menunjukkan ibahah, pembolehan. Ingat-ingat ya, perintah itu pun terkadang menunjukkan apa? Pembolehan. Sebagaimana yang sudah kita lewati kemarin masalah apa? Larangan berburu ketika ihram. Ya enggak? Nah, kemudian ketika selesai ihram, nah barakallahu fikum apa? Wa idza wa idza halaltum fastadu, ya enggak? Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah halal, berburulah kalian. Perintah atau bukan ini? Perintah, tapi apakah harus berburu atau boleh-boleh saja? Boleh-boleh saja. Perintah di sini lil ibahah namanya. Jadi jangan sampai bingung ya. Terkadang perintah namlil wujub, terkadang namlil ibahah, eh, terkadang lil nadab, ya, itu menunjukkan sunnah atau semisalnya Naam. Perhatikan baik-baik di situ. Kemudian apa barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan di situ. Wa nahyu 'ala raf'il haraj dan terkadang larangan pun tujuannya bukan pengharaman tapi dalam rangka untuk apa? Mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang memberatkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa kullu hadza yata'ayyan bil qara'in. Ini semuanya bisa dipastikan dengan qarinah, tanda. Adanya qara'in tanda-tanda yang memalingkan dari hukum asal itu terkadang ada. Aw bitanzilihi 'alal qawaid asy-syar'iyyah atau didudukkan sesuai dengan kaidah syar'iyyah. Wal makna maknanya perhatikan baik-baik maknanya itu idza ulima an-nadbu fil amr kalau diketahui an-nadbu yaitu perkara sunnah dalam perintah paham ya perkara itu sunnah bentuknya perintah awil kurhu fil nahi atau perkara itu makruh bentuknya larangan fa na'khud bima alimna maka kita mengambil sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita mengambil sesuai dengan apa yang kita yang kita ketahui. Wa na'lam hadza imma min fi'lir rasul. Ini semuanya kita mengetahui imma dengan perbuatan Rasulullah SAW kita ketahuinya dari apa? Dari perbuatan Rasulullah SAW, aumin kaulih atau dari ucapannya, aumin ijma'il ulama atau kesepakatan para ulama, aumin wujudin nadirin lahu atau adanya sesuatu yang serupa dengannya. syarat di dalam syariat ini qad sarraha bi annahu Sungguh telah terang-terangan bahwasanya itu adalah perkara an itu sunnah atau ma asbah dzalik atau yang semisal itu. Jadi barakallahu fikum hidakumullah suatu perintah terkadang berubah menjadi sunnah ataukah yang lainnya itu dengan qara'in tanda. Paham ya? Tanda tersebut imma dari ucapan Rasulullah, imma dari perbuatan Rasulullah, imma kesepakatan para ulama atau adanya sesuatu yang semisalnya. Paham ya? Kita kan menghukum sesuatu kan imam lihat langsung atau mendapatkan kabar yang jujur terpercaya atau melihat orang yang semisalnya ya enggak? Eh, melihat orang yang semisalnya sehingga kita bisa menghukuminya. Nah, seperti itu. Al-muhim kata beliau, al-muhim yang penting kata beliau, anna turakal ilmi bi al amra lin nadab wan nahyi al karahah katsirah. Masyaallah. Kata beliau yang penting bahwasanya metode atau jalan-jalan untuk mengetahui bahwasanya perintah itu untuk sunnah, larangan itu untuk pemakruhan itu banyak sekali kata beliau. Ahyanan terkadang yaqulul amru laisa lil wujub walal istihbab. Bayangkan ini. Terkadang datang perintah, perintahnya bukan untuk wajib dan bukan untuk sunnah. Datang perintah, perintahnya bukan untuk wajib dan juga bukan apa? untuk sunnah. Tapi kita lihat bal i'adatil hal ila makrat alaih. Bahkan apa? untuk mengembalikan keadaan sebagaimana awal mulanya. Maksudnya bagaimana? Kalau awal mula sebelum dilarang itu halal, nanti setelah dihalang kok setelah dilarang kok diperintahkan lagi kembali ke hukum asal halal itu loh. Paham belum? Jadi terkadang perintah itu bukan untuk wajib, bukan untuk apa? Sunnah. Nah, barangkali fiikum seperti itu. Apa? Tanpa meja. Nah, Kita lihat sini. Kenapa demikian barakallahu fiikum? dikarenakan qarain tanda-tanda yang ada. Kita lihat mislu qouli ta'ala seperti firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wal syahrul haram wal al wal wala al-qala'id al aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu." Ini perhatikan ini. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian melanggar syair-syair Allah. Melanggar atau Nah barakallahu fikum melampaui batasannya. Nah barakallahu fikum dan jangan pula kalian melanggar berbuat kriminalitas atau kejahatan di bulan-bulan yang dikenal dengan ashul hurum. Itu bulan-bulan yang haramkan. Ada berapa? Ada empat kan? Nah barakallahu fikum ada hijjah, kemudian apa lagi? Muharram kemudian apa lagi? Rajab. Nah, nah itu itu diharamkan kita melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti kejahatan, kedoliman, peperangan itu pun kalau kita telusuri bagaimana sejarah Rasulullah dan para sahabat ketika berperang biasanya selain bulan-bulan haram tersebut. Paham ya? Ada terkadang bulan Syawal, terkadang bulan Ramadan, kan gitu nam. Kita lihat di sini. Walal hadiya walal qala'id dan jangan pula kalian apa? Na barakallahu fikum na melanggar al hadiah itu hewan sembelian yang biasa dipakai untuk membayar denda atau dam ketika dia melakukan ritual atau nam barakallahu fikum amalan haji kemudian dia meninggalkan salah satu kewajibannya maka nam barakallahu fikum dianjurkan untuk membayar dam atau denda dengan awas sembelian al-hadi tadi itu nam barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu membawa karena saat itu mungkin di situ belum ada orang yang jualan. Kalau sekarang kan banyak orang jualan hewan di sana. Hewan untuk apa? Dijadikan apa? Nam barakallahu fikum dam atau denda tadi itu. nam Walal qala'id, qala'id itu juga hewan sembelian oh, untuk dijadikan apa? Dam juga cuman sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada tandanya dikalungkan, dikalungi dengan sesuatu yang untuk jadi tanda alamat. Wala aminal baitul haram yabtaghuna fadlan min rabbihim waridwana. Dan juga jangan kalian melanggar, eh, membikin tindakan kriminalitas kejahatan orang-orang yang sudah apa? Na barakallahu fikum, mereka menuju ke Baitul Haram. Jangan membuat keonaran di bulan-bulan tersebut Naam, yang mereka mencari keutamaan dari Rabb mereka dan juga keridhaannya. Wa idza halaltum in syaitnya. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah tahallul, sudah selesai ritual umrah atau hajinya, maka berburulah kalian. Nah, perintah di sini bukan perintah lil wujud, bukan juga perintah lil istihbab, tapi lil ibahah, pembolehan. Inilah yang dikenal dengan apa barakallahu fikum bahwasanya tidak selamanya al-amr lil wujub dan tidak selamanya al-amr lil istihbab. Paham ya? Cuman hukum asalnya al-asl fil amr dulu 'alal wujub itu kaidahnya, kaidah usulnya seperti itu. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Alal faur dikerjakan langsung tanpa ditunda-tunda, itu hukum asalnya. Tapi terkadang antum lihat di sini perintah untuk berburu ini wajib enggak? Enggak wajib. Sunnah atau bukan? Antum Bukan sunnah juga tapi ibahah pembolehan. Mau berburu silakan, enggak enggak masalah gitu. Nah, kita lihat di sini. Fahuna amrun bil istiyat ba'dal hil. Di sini, nah barakallahu fikum perintah untuk berburu setelah tahallul walaysa 'ala sabilil wujub bil ijma' wala 'ala sabil istihbab aidha. Bukan dalam bentuk perintah yang sifatnya wajib, bukan pula perintah yang sifatnya sunnah, mandub, mustahab atau yang semisalnya. Walihada lam ya'mal muslimun bihada. Oleh karena ini, kaum muslimin tidak beramal dengan ini. Yakni, ma minhum ahadun hal halla dhahaba yatlub sayd. Enggak ada seorang pun yang apabila sudah tahalul, kemudian pergi berburu. faham ya? Karena berburu di sini wajib. Enggak sunnah juga, tapi apa tadi Husain? Pembolehan, ibahah. Mahum soalnya ya. Nah barakallahu fikum difahami baik-baik. Lakin al-amra bihi ba'da an-nahyi anhu yufidu raf an-nahyi. Akan tapi perintah ya, diperintahkan setelah larangan itu memberikan faedah apa? Terangkatnya larangan tersebut. Paham ya? Dulunya misalkan dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang kunjungilah, ziarilah. Perintah setelah larangan. Berarti menunjukkan apa? Larangan tersebut sudah diangkat. Paham maksudnya? pembolehan gitu loh. Nah, kita lihat sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah, fayabqa al-istiyad ala ma kana alaihi min qabl maka nam hukum istiyad berburu tersebut tetap nam sebagaimana awal mulanya sebelum larangan. Awal mulanya boleh, eh, tapi ketika ihram dilarang, nam kemudian kalau diperbolehkan lagi kembali ke hukum asal boleh gitu loh, enggak wajib. Naam. Fayakunu halalan maka halal, diperbolehkan. Lakin qad yakunu soit wajiban kama lawit turral insan ilal akl wala tariqa lahu illa shayd fahuna yakunu wajiban. Ini lain lagi pembahasannya. Akan tetapi terkadang berburu itu wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Eh, bukan pembolehan lagi, bukan sunnah pula tapi wajib. Kapan itu sebagaimana kalau seandainya orang terpaksa. Terpaksa dia harus makan di situ karena posisinya mungkin kelaparan misalkan, terpaksa harus makan, harus berburu. Enggak ada jalan lain kecuali harus berburu. Tidak ada jalan lain kecuali harus ber, berburu. Fahuna yakunu itu wajiban. Di sini apa? Berburunya jadi wajib. Awal mulanya enggak boleh jadi wajib. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegakkan tulang punggungnya. Karena kalau misalkan dia enggak makan mungkin meninggal gitu ya. Darurat. Sudah kita lewati dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah Sa'di rahmatullah alaih. Bagaimana untuk masalah darurat itu? Walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'atirari. Kalau yang namanya kewajiban itu orang itu enggak mampu, enggak jadi wajib lagi. Dan ketika dia terpaksa sesuatu yang haram jadi halal. Paham ya? Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu membolehkan menghalalkan sesuatu yang semula diharamkan atau dilarang. Naam. Tapi sesuai dengan apa kemarin? Kadar daruratnya. Enggak boleh ekstrim berlebihan. Paham ya? Wa kullu ma yahtajahu ad-darurah Eh, wa kullu apa? Wa kullu mahdurin ma'ad darurah qadri ma tahtaduhu darurah. Paham ya? Setiap perkara yang haram kemudian datang darurat, maka boleh dikonsumsi sesuai dengan kadar daruratnya. Selebihnya haram. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau di sini, wakatnya yakunu mustahabban hasba ma yaqtarin bihi min ahwal Terkadang juga hukumnya sunnah enggak sampai wajib sesuai dengan keadaannya. Inilah yang namanya apa? barakallahu fikum kaidah usul itu kita kembalikan ke asal dulu, nanti kalau ada cabangnya baru kita kembangkan. Karena dalam nah barakallahu fikum ilmu usul fikih itu kaidah asal itu kaidah inti. Jadi nanti kalau misalkan ada yang cabang dari asal tersebut berarti apa? Tinggal dikembangkan itu. Naam, seperti al asal fil amr dulu 'alal wujub wa 'alal faur, dua itu. Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib dan juga 'alal faur. Apa 'alal faur? Dikerjakan langsung nggak boleh tunda-tunda. Itu hukum asalnya. Nah, kita lihat lagi berikutnya, wa awil kurhu ulim atau larangan tersebut nah barakallahu fikum untuk apa? Untuk pemakruhan. Berarti bukan li tahrim karena anak nahyu ada dua, an-nahyu li tahrim wa nahyu li Larangan untuk pengharaman dan larangan untuk apa? Karahah itu pemakruhan. nah, Kita lihat di sini. Kadzalika idza alimna bil qarinah anna an-nahya lil karahah seperti itu pula apabila kita mengetahui dengan adanya tanda bahwa larangan itu lil karohah, larangan itu adalah untuk pemakruhan, fa innana nasrifuhu min tahrim ila al karohah. Berarti kita nah barakallahu fikum memalingkan larangan yang semula haram menuju karohah itu makruh. Wa yumkin an numatsil lidzalika nahyi 'anil ittifat bis shalah Dan memungkinkan kita contohkan di sini kita contohkan untuk kaidah tersebut yaitu larangan menoleh ketika salat. Larangan menoleh ketika salat. Fa innahu laysa tahrim balil karoha. Hukumnya enggak sampai tingkatan haram tapi makruh. Paham ya? Dalilnya mana? Wa dalilu ala dzalik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajazal iltifat li adna hajatin. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan untuk menoleh, nah dikarenakan kebutuhan yang bisa dikatakan kebutuhannya paling rendah pun. Paham ya? Yang paling kecil pun. Naam. Wal haram la yajuzu li adna hajatin. Sedangkan kalau itu haram, perkara yang sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sedikit itu kan enggak diperbolehkan kalau yang namanya haram. Ketika Rasulullah membolehkan berarti menunjukkan enggak enggak sampai haram tapi makruh. Contoh yang lain apa kemarin? Contoh yang lain adalah minum dengan ber, berdiri. Datang larangan, datang juga Rasulullah suatu ketika minum dengan berdiri. Larangannya Kuat sekali, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Tapi ternyata suatu ketika Rasulullah pernah dijumpai minum dalam keadaan berdiri. Nah, para ulama membawa kepada nah mengambil istinbat pendalilan dari hadis tersebut untuk menjamak dua hadis tadi yang dohirnya kontradiksi. Nah, dibawa kepada apa? Bahwasannya larangan di situ bukan li tahrim tapi lil karohah. Yang namanya lil karohah makruh hukumnya ya abdolnya ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Balabudda min darurah. Bahkan haram itu diperbolehkan kalau ada darurat. Nah, berikutnya. Wa kathiran ma yakunu ad-dalil ala anna nahyal karahah fi'la Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terkadang kata beliau kebanyakannya dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah untuk pemakruhan bukan pengharaman adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, ya perhatikan kitabnya ya, simak baik-baik. Naam. Sama salah sebagai contoh, sabata anhu annahu naha an syurbi qa'iman. Kata-kata tadi ya. Bahwasanya ternyata datang hadis dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau melarang minum dalam keadaan berdiri. Melarang minum dalam keadaan apa? Berdiri. Wa fi ba'dil alfat dan pada sebagian lafaz-lafaz yang lain zajara an syurbi qa'iman. Beliau menghardik menghardik orang yang apa? minum dalam keadaan berdiri. Lakinnahu syariba qa'iman bi adna hajatin. Tapi ternyata suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri padahal apa? alasannya sangat kecil. Maksudnya itu bukan perkara yang istilahnya harus dengan berdiri tapi beliau ternyata minum gitu loh dengan berdiri. Fa syariba qa'iman min sunnil mu'allaq walau ka, e, barakallahu fikum walau kana nahyu tahrim ma syarib. Suatu ketika Rasulullah minum dengan berdiri. Nah barakallahu fikum yaitu dengan apa? sesuatu yang digantungkan karena mungkin saat itu kalau nah tempat itu kan cangkir atau tempat-tempat air itu terbuat dari apa? kulit. Paham ya? Ada yang digantungkan, ada yang dilepas, ada yang dibawa ke nah ke perjalanan atau safar yang semisalnya. Nah, kirbah atau yang semisalnya itu ya. Terlihat di sini jadi beliau minum langsung apa? Langsung dari apa? Langsung dari tempatnya tersebut kemudian dalam keadaan berdiri. Kita lihat sini. Kalau seandainya larangan itu adalah pengharaman, masyarib, nistanya Rasulullah enggak minum, maksudnya enggak minum dan berdiri. Li'annahu hu imkanihi an yahmil shan wa yung na'am wa yunziluhu ilal art wa yashrab. Karena memungkinkan Rasulullah itu membawa gelas tadi itu atau cangkir tadi itu, paham ya? Memungkinkan untuk apa? Membawa kemudian atau menurunkan dekat tanah kemudian duduk dan minum. Tapi Rasulullah tidak menurunkannya, langsung minum dalam keadaan posisi berdiri. Paham maksudnya nih ya? Nah, seperti itu. Naam. Kalau seandainya haram kan Rasulullah langsung mengambil kemudian posisinya eh, mendekat ke tanah, duduk atau jongkok itu ya, minum. Nah, karena jongkok juga dihitung duduk ya. Duduk jongkokan itu enggak dikatakan berdiri. Ewa, kita lihat sini. Wa syariba min ma'in zamzam qa'iman dan juga Rasulullah minum dari air zam dalam keadaan berdiri. Wa dzalika lisdihamin nas wa kasratihim karena saat itu penuh eh, berkerumunan manusia, penuh banyaknya manusia haula sekelilingnya sehingga kalau duduk mungkin sulit. Paham ya? Kalau orang penuh, ramai eh, berdesak-desakan itu kan kalau duduk juga sulit di situ. Ewanam itu kisahnya. Wa hajatun wa laysat darurah ini adalah hajah karena adanya keperluan, kebutuhan bukan darurat. Li annahum ra'awhu tahayya'a eh, lil julus la afsahunah wa alaihi fayakunu nahyuhuna lil karahah. Dikarenakan kalau seandainya saat itu mereka melihat Rasulullah, nah barakallahu fikum, eh, mempersiapkan dirinya untuk duduk nih saya mereka akan melapangkan dan meluaskan tempatnya. Tapi kenapa Rasulullah sengaja minum dan berdiri? Berarti menunjukkan bahwasanya larangan di sini lil karahah. Jadi larangannya bukan litahrim lil karoha, makruh hukumnya ya. Nah, sudah kita lewati kalau makruh hukumnya apa yang abdalnya dikerjakan atau tinggalkan hamdalah ditinggalkan. Kalau sunnah itu tidak sampai tingkatan wajib, tapi afdalnya dikerjakan. Kan gitu. Nah. Kita lihat lagi. Wa amma madhhaba ilahi ba'dul ulama min anna fi'lahu la yukhassas. La yukhassas qawlahu wa la yanquluhu an hukmihi al-asli dan adapun ha? pendapat sebagian ulama bahwasannya perbuatan Rasulullah itu tidak bisa mengkhususkan ucapannya Nah, tidak pula bisa memindahkan dari hukum asalnya, fahada ghair sahih. Yang mengatakan bahwasanya haram-haram enggak bisa. Dipalingkan dari pengharaman menuju apa? Nalil karohah enggak bisa. Karena apa? Karena perbuatan tersebut tidak bisa mengkhususkan ucapannya. Paham ya? Maksudnya ucapannya kan melarangan. La yashrabanna ahatukum qa'iman. Ucapan bukan? Ucapan. Kata mereka, ucapan lebih kuat ini, ucapan ini ucapan ini nggak bisa dikhususkan dengan perbuatannya walaupun Rasulullah minum dengan berdiri pun nggak bisa memalingkan dari hukum asalnya kata mereka seperti itu nah fahadha ghair sahih ini tidak benar fahmi ya yang ini tidak benar ya wa mimman dhahaba ila hadza asy rahimahullah dan termasuk dari kalangan para imam yang berpendapat seperti ini Imam Syaukani rahimahullah fa innahu yara anna fi'lar rasul sallallahu alaihi wasallam la nam yukhassis qawlahu wa yuqaddim ulum al-qaul al qawlahu rahimahullah marjuhun li'anna qawlan nabi sallallahu alaihi fi'lahu kilahuma sunnah wa taqdimu al qaul yastalzim tarhus sunnah al-fi'liyah artinya di sini termasuk yang berpendapat bahwasanya haram enggak bisa dibawa kepada makruh dalam masalah ini adalah na barakallahu fikum pendapat Imam Syaukani taala yang mana beliau berpandangan perbuatan Rasulullah SAW tidak bisa mengkhususkan ucapannya. Nah, dan lebih mengedepankan keumuman ucapan dari itu ya, ucapan larangan apa minum dengan berdiri. Akan tapi beliau rahimahullah musyaukani, ucapan tersebut marju, marju itu lemah. roja itu kuat, marju lemah. Dikarenakan ucapan Rasulullah SAW dan perbuatannya kedua-duanya sunnah eh, dan mendahulukan umumnya ucapan itu mengharuskan apa? Mengharuskan meninggalkan sunnah yang sifatnya perbuatan. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum kesimpulannya musyaukani menguatkan larangan tersebut larangan lil tahrim bukan lil karohah. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.